Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib. Hari Rabu malam Kamis 31 Maret 2021. Bertepatan dengan 18 Syaban. Maka Ramadan karib ya ikhwah. Hanya 11 hari, 12 hari lagi. 1442 Hijriah. Maka pada kesempatan petang ini, Alhamdulillah, kajian terakhir, the last session, sesi yang terakhir dari kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Kumpulan hadis-hadis sahih tentang pembahasan puasa Ramadan. Yang mana kajian terakhir ini kita masuk kepada sesi 112. Berarti kita telah mempelajari 112 sesi. Sekitar 6 bab. Bab yang pertama itu kita mulai sekitar bulan Desember yang saya ingat. Berarti kita telah menyelesaikan 16 bab sekitar berapa hadis? Hadis terakhir 500. 522 hadis telah kita lewati. Dan kita lewati 16 bab. Dan bab yang terakhir, dari pelajaran yang terakhir ini, bab yang ke-16, Bida usia Ramadan. Bab tentang kebid'ahan-kebid'ahan di dalam puasa Ramadan. Maka di pelajaran yang terakhir ini kita akan menyebutkan dari kebid'ahan yang terakhir. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada siapa khutbah hari ini? Kepada Huna Hudaifah. <laughs> Aku nafillah. Kepada Ibni lihat falyatafaddal barakallahu fikum. Bismillah. Kita masuk kepada sesi terakhir the last session dari pelajaran Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Yang mana pelajaran ini pelajaran di sesi yang terakhir nomor 112 yang mana kita masuk kepada bab yang ke-16. Bab Bida Usia Ramadan. Kebid'ahan di puasa Ramadan. Maka dari kebid'ahan yang bisa kami sebutkan dan ini bukan nas dari saya pribadi tetapi dari para ulama adalah menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan beriktimat kepada kaum muslimin yang ada di luar dari negerinya tersebut. Maka ini disebutkan oleh para ulama termasuk dari kebid'ahan. Dan ini terjadi bagi saya pribadi waktu saya belum kiaman. Di mana di saat semangat-semangatnya dakwah ahli sunnah di Indonesia dan kami dulu pada saat itu duduk di Jogja di Ma'had Ihya Usunnah di tempat Ja'far Umar Talib semoga Allah merahmatinya maka pada saat itu dan selain dari dai-dai ahli sunnah yang lain kebanyakan merujuk masuknya bulan Ramadan bukan kepada pemerintah kita yang ada, tetapi kepada Saudi. Maka perkara seperti ini disebutkan oleh para ulama menentukan masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal negeri orang lain. Seperti di Indonesia melihat hilal masuknya Ramadan dari ketetapan negara lain, terutama negara Arab misalnya. Maka merujuk kepada negeri Saudi ataupun negeri Yaman, apakah mereka sudah masuk sekarang hilal Ramadan atau tidak? Maka jika mereka menetapkan telah masuk, mereka mengikutinya tanpa melihat kepada negara dia duduk padanya dan orang-orang melaksanakan puasa ataupun melaksanakan id di negeri tersebut. Maka disebutkan oleh sebagian ulama ini juga termasuk dari kebid'ahan. Kenapa? Karena kita sebutkan definisi dari bid'ah perkara yang baru. Yang diada-adakan dan dianggap ini sebagai ibadah. Dan permasalahan masuknya bulan Ramadan dan masuknya bulan Syawal itu adalah ibadah. Ada hukum-hukum padanya. Masuknya bulan Ramadan mengilzamkan besok Ramadan. Besok puasa dan malamnya tarawih misalnya. Dan masuknya bulan Syawal itu juga mengetahui masuknya bulan Syawal ibadah. Karena dengan mengetahui masuknya bulan Syawal malam ini terlihat berarti besok hari Id haram untuk melaksanakan puasa. Karena besok hari Id. Maka ini adalah perkara ibadah dan ibadah tentang kaum muslimin mengikuti siapa dalam masuk dan keluarnya Ramadan itu telah ada di dalam sunnah mengikuti ru'yati hilal negeri tersebut. Maka telah datang di dalam hadis dan ini pendalilannya. Yang sunnah itu seperti ini. Pendalilannya di dalam hadis yang datang dari dua sahabat. Pertama datang dari dari Abi Hurairah yang mana dinukilkan dari Nabi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudhauna. Maknanya bahwa seseorang berpuasa itu mengikuti puasanya orang yang ada di sekitarnya, berpuasa seseorang muslim dengan puasanya kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Wal fitru yauma dan berbukanya melaksanakan hari Id kaum muslimin sesuai dengan Idnya kaum muslimin yang ada. Wal adha yauma tudhaun yoma tudahhauna. Dan begitu pun melaksanakan sembelihan Id mengikuti kaum muslimin yang ada di negerinya dalam melaksanakan Idul Adha. Maka hadir ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh ashabu sunan yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi dari jalan Utsman ibnu Muhammad Al-Ahdas Al-Ahdasi Al-Ahnasi An Sa'id Al-Makburi An Abi Hurairah. Maka dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, "Hada haditsun hasanun gharib." Maka hadis ini hadis yang hasan lidati. Karena di sanatnya ada Utsman ibnu Muhammad al-Ahnasi, dia soduk hasanul Hadits. Adapun Sa'id Al-Makburi dia rawi yang tikoh. Maka hadis ini hadis yang saduk. Di sanadnya ada rawi yang saduk, maka hadis ini hadis yang hasan. Dan selain itu, datang juga riwayat yang doif. Dari jalan Abu Daud dan Abdul Razak dan Imam ad darukutni dan Al-Bayhaqi dari jalan Muhammad Ibnul Munkadir an Abi Hurairah. Muhammad ibn Munkadir rawi yang sikoh namun tidak mendengar dari Abi Hurairah. Maka disebutkan oleh Abu Zur'ah lam yalqa Abu Hurairah bahwa Muhammad ibn Munkadir yang biasa meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah tidak meriwayatkan, tidak melihat dan tidak bertemu dengan Abu Hurairah. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Ma'in juga lam yasma min Abi Hurairah tidak mendengar dari Abi Hurairah. Maka dari jalan Abi Hurairah saja sudah datang dari jalan yang Hasan seperti diriwayatkan oleh Utsman Ibni Muhammad Al-Ahnasi dari Said Al-Makburi dari Abi Hurairah sanadnya Hasan dan sanat yang kedua dari Muhammad Ibnul Munkadir dari Abi Hurairah yang dhaif maka di istilah mustalah hadith, hadith ini menjadi jahit. Di atas dari derajat seduk dan di bawah dari derajat sahih. Karena digabungkan antara hadis Hasan dengan hadis yang do'if. Yang jelas riwayatnya mendekati sahih. Ini jalan dari Abi Hurairah saja. Maka di sana ada jalan yang lain dari Aisyah. Di mana hadis Aisyah lafadznya berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-fitru yauma tufirun Wal adha yauma tudahhaun. Yang maknanya kalian melaksanakan Id masuknya hari Id itu dengan kesepakatan manusia yang ada di antara kalian dari kaum muslimin yang ada di antara kalian sehingga satu negeri melaksanakan hari Id dan begitupun hari Adha, kalian menyembelih sembelihan kalian di negeri. Semua kaum muslimin melaksanakan hari Id bersama kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam oleh Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari jalan Ibrahim ibnu Muhammad Haddatsani Abdullah ibnu Atha ibnu Ibrahim Maula Safiyah dari Urwah ibni Zubair dari Aisyah. Maka hadis ini sanadnya dhaif dikarenakan Abdullah ibnu Atha Maula Sofiyah dalam keadaan dhaif. Maka hadis Aisyah meskipun dhaif bisa terangkat kepada sedikitnya Hasan Ligoirih dikarenakan hadis Abi Hurairah yang sahih ataupun jayid yang kami sebutkan tadi. Maka dari dua sahabat ini, dari Abi Hurairah dan dari Aisyah, puasalah kalian bersama kaum muslimin di negeri kalian berpuasa. Dan berbukalah kalian, maknanya hari id kalian, idul fitr, bersama kaum muslimin yang ada di negeri kalian. Dan kalian melaksanakan idul adha sembelihan melaksanakan sholat id dan menyembelih kambing-kambing dan sapi-sapi kalian dan unta-unta kalian kalau di negeri Arab, maka bersama kaum muslimin merayakan hari id. Maka dari hadis yang kita katakan tadi bisa sahih li goiri, datang dari Abi Hurairah dua jalan dan datang dari Aisyah bisa naik kepada sahih li goiri, maka para ulama telah mengamalkan hadis ini di berbagai negeri. Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di saat meriwayatkan hadis ini wa fassara ba'du ahlul ilmi ba'du ahlil ilmi hadal hadis inama makna hada anna sauma wal fitra ma'al jamaah wa udmin nas maka maknanya adalah bahwa berpuasa itu dan berbuka maknanya Idul Fitr itu dan Idul Adha itu bersama kaum muslimin di dalam negeri tersebut. Maka ini yang dilihat oleh jumhur dari para ulama. Adapun kembali kepada permasalahan yang kita permasalahkan. Jika suatu peristiwa terjadi di mana seseorang yang dia itu mengaku muslim kemudian dia mempunyai pengikut baik ormas baik dia itu ketua pondok pesantren atau baik dia itu dai yang diikuti maka kemudian dia mengatakan di saat ditanya oleh murid-muridnya ataupun dia di pondok pesantren kapan murid-muridnya juga melaksanakan sholat tarawih bersama kita menunggu khobar dari Suudiyah maka kemudian di Suudiyah dikabarkan malam ini telah terlihat hilal syawal dan pada saat itu mereka sedang melaksanakan puasa maka di Saudi telah dikabarkan telah melihat hilal Syawal. Kemudian diumumkan oleh pemerintah NKRI. Pihak MUI yang mempunyai juga banyak petugas-petugas melihat hilal dan di negeri kita ma'ruf negeri yang curah hujan tinggi karena negeri yang bahasa Arabnya khot al-istawa Diterjemahkan bahasa indonesia Indonesianya Katulistiwa dan in English Equator yang ma'ruf curah hujan sangat tinggi. Kemudian di negeri NKRI dikatakan oleh petugas yang melihat hilal dan ini perintah dari pemerintah kita dan ditanggung jawabkan oleh Majelis Ulama Indonesia dilihat dari sekitar berpuluh-puluh titik teropong mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan di Irian semua di titik-titik yang jelas untuk melihat ternyata disebutkan tidak terlihat hilal. Maka kelompok ormas ataupun ketua pondok pesantren itu ataupun dai yang diikuti ini di saat ditanya oleh murid-muridnya, di mana besok salat Id atau tidak, tunggu dulu. Kita menunggu khobar dari Saudi. Diumumkan bahwa di Saudi telah masuk Id besok. Eh, malam ini. Berarti besok Id. Terus diumumkan di negerinya dia tinggal di NKRI tercinta. Diumumkan oleh MUI bahwa belum terlihat hilal. Maka telah datang di dalam hadis yang telah kita ulang di hadis Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abi Hurairah Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sumu ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi Fa in ugmiya alaikum fa akmilul iddah salatina yauman." Maka berpuasalah dengan melihat hilal Ramadan dan berbukalah dengan melihat hilal Ramadan. Dan jika tidak terlihat maka dicukupkan atau dilengkapkan menjadi 30 hari. Maka di sini pihak NKRI tidak melihat hilal, MUI memutuskan dari mungkin puluhan tempat-tempat peneropongan hilal karena negeri ekuator banyak curah hujan, mendung. Dan di hadis disebutkan, fa'in ugmiya alaikum jika tidak terlihat hilal karena mendung, maka dilengkapkan 30 hari puasanya, Ramadan. Sehingga hari Id di hari esoknya. Maka kelompok ketua ormas ini ataupun dai ini yang mempunyai pengikut ataupun dia mungkin kepala pondok pesantren ya sudah kita berid besok maka perbuatan seperti ini di mana dia melaksanakan iftar ataupun id syawal ataupun masuknya Ramadan ataupun masuknya Idul Adha dengan tidak peduli kepada rukyatul hilal pemerintahnya dan lebih memilih daripada rukyatul hilal dari negeri yang jauh seperti Saudi jauh. Tidak masuk kepada perhitungan bahkan dari teritorial dan waktunya pun sekitar enam jam perbedaan kita sampai tujuh jam dengan mereka. Maka Ketua Ormas ini mengumumkan besok kita lebaran. Maka di sini sebagian ulama mengatakan masuk kepada kebid'ahan. Dan tadi kembali kepada definisi bid'ah adalah mengada-adakan dalam peribadatan. Sekarang di sini kita kembali kepada pendalilan. Cocokkah ucapan sebagian ulama mengatakan ini adalah bid'ah? Dilihat mana dalilnya. Kita kembali menanyakan kepada mereka, "Hatu burhanakum inkungtum sadikin." Kenapa kita mengikuti Saudiyah? Yang biasanya dijawab dan kami pun dulu pernah menjawab, eh, menanyakan orang-orang Saudiyah lebih amanah. Memang orang Indonesia bukan muslimin. Apakah orang Indonesia MUI tidak amanah? Mereka mempunyai titik-titik banyak. Di Jawa berapa titik, di Sumatera berapa titik. Apakah mereka bermain-main dalam permasalahan agama ini? Sehingga mengatakan mereka lebih amanah. Ataupun karena di negara Indonesia curah hujan tinggi. Di Saudi tidak ada hujan. Jadi mesti kalau hilal itu ada terlihat. Ini tidak menjadi halangan. Karena Nabi Dinas hadis telah mengatakan, jika terlihat hilal, Ramadan puasa. Terlihat hilal syawal puasa. Dan harinya masuk 29 hari, berarti besok puasa atau besok lebaran itu kata Nabi. Jika tidak terlihat karena mendung disebutkan oleh Nabi. Bisa jadi di Saudiah pun mendung dan sebagainya, maka ugmiya fa'in ugmiya alaikum maka milul idah talatina yauman. Disempurnakan 30 hari. Maka tidak ada alasan yang syar'i maka dari sini sebagian ulama mengatakan orang-orang yang beriktimad masuknya Ramadan kepada negeri yang di luar dari negerinya maka ini pun termasuk kebid'ahan di dalam Ramadan. Kenapa? Karena Nabi telah mengajarkan di dalam hadis tadi. Sumu yauma yasumun nas. Puasalah kalian bersama kaum muslimin yang ada di negeri kalian. Wa tuftiru yauma wa wa tuftiru yauma yuftiruna nas wa tudhauna yauma yudahuna nas yudahuna nas maka salat Id bersama kaum muslimin dan begitu pun penyembelihan Idul Adha bersama kaum muslimin maka inilah yang dijadikan pendalilan oleh sebagian ulama bahwa mereka yang melihat masuknya hilal Ramadan ataupun Id kepada negeri dan beritimat kepada negeri lain, kepada suatu negeri mungkin negeri Arab, terutama Arab Saudi yang mungkin lebih ihtimam dalam melihat hilal karena mereka mungkin salafiyun misalnya, maka ini tidak menjadi hujah Mana pendalilannya? Hatu burhanakum inkung tum sodikin. Apakah ada di dalam sunnah Nabi? Merujuk kepada Arab misalnya. Dulu tidak ada zaman Nabi belum ada nama Saudi Atau kembali kepada penglihatan hilal Madinah kata Nabi. Sehingga seluruh dunia Islam setelah itu tersebar di zaman Nabi hanya Jaziratul Arab dan sebagian masuk kepada Afrika sedikit namun di zaman sekarang masuk ke negeri Asia Timur, Indonesia, Malaysia, dan Australia bahkan, dan masuk kepada Eropa, kepada Belanda, Prancis, dan begitu pun ke negara Afrika, bahkan Afrika Selatan. Banyak kaum muslimin di sana. Maka apakah di dalam hadis disebutkan, rujukan kalian melihat hilal kepada Madinah? Karena belum ada negeri Saudi misalnya kepada Madinah. Ini yang paling dipercaya. Apakah ada nas seperti itu? Tidak. Nabi memberikan nas yang setiap daerah bisa melaksanakannya. Tidak memberatkan apa? Puasalah kalian seperti kaum muslimin di negeri kalian berpuasa. Dan berbukalah maksudnya melaksanakan id, id dengan kaum muslimin. Kita kembali kepada permasalahan yang tadi. Maka dari permasalahan tadi si ketua ormas ataupun pemimpin pondok pesantren tadi, kita menunggu. Kemudian dia menunggu khobar, ternyata di Saudi terlihat hilal malam ini, dan pihak negerinya di NKRI MU mengatakan belum terlihat berarti disempurnakan. 30 hari berarti besok masih puasa tambahan, karena tidak terlihat hilal ditambah. Puasa jadi 30 hari Ramadan. Maka mereka mengatakan misalnya kita ikut saja Saudi. Ini dipertanyakan, dari mana dalilnya? Apakah ada dalil? Ini dia. Maka prakteknya bagaimana? Prakteknya pun beresiko. Di mana kaum muslimin di negeri itu di NKRI misalnya tadi saya saya contohkan sedang berpuasa. Maka dia dengan kelompoknya, ormasnya, ataupun dengan murid-murid di pondoknya, ataupun dai kondang ini dengan pengikutnya, kita laksanakan sholat id di lapangan ataupun di pondok, di tempat yang terbuka, ataupun ormas itu mempunyai tempat khusus, lapangan khusus, kita laksanakan. Maka akhirnya orang-orang masih beraktivitas kerja ataupun beraktivitas di pagi hari dalam keadaan berpuasa, maka mereka mendengar ada takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa gerangan? Setelah itu selesai mereka berkhutbah, kemudian mereka makan bersama. Dan orang lain sedang puasa. Dan ini yang dulu kami rasakan. Di saat kami dulu sebelum ke Yaman pernah mengalami seperti itu. Dengan fatwa kita ikuti Saudi. Ya, ya kita baru tulabul ilm kita juga di pondok tersebut ya ikuti. Dan kami rasakan dulu bagaimana terjadi clash dengan masyarakat menyelisih sunnah ini. Maka masyarakat kami melihat Pak Kades jalan tercengang melihat kita takbiran. Tempatnya hanya kecil seperti itu. Dan yang datang hanya mungkin yang saya ingat 30 orang saja. Namun terlalu dipaksakan. Sampai kita digedok-gedok di tempat kita Ayo eh, takbiran, takbiran, takbiran, ayo. Di Saudi sudah masuk. Padahal di, diumumkan pemerintah MUI mengatakan besoknya digenapkan 30 hari. Akhirnya kita yang takbiran. Bukan ustadznya, kita. Dan kita melihat orang-orang lewat kaget. Kok takbiran? Setelah itu Alhamdulillah selesai makan bersama lagi. Orang melihat lagi pada puasa. Setelah itu saya pulang ke rumah. Di rumah pun dengan bangga saya berbuka, maka disemprot oleh ibu yang secara fitrah, ya Allah ngger ngger. Di pesantren kan kok malah nggak puasa. Orang lain pada puasa kok kamu malah berbuka. Apa jawab kita? Saya mikir, mau ngomong suudiah bu. Apa dalilnya suudiah bu? Akan dijawab Emang Saudiah sekarang ini apa dalilnya misalnya seperti itu? Maluklah kita. Apa kata dunia? Akhirnya kita juga diam. Berpikir. Mesti ada sesuatu yang salah. Sekarang yang menjadi poin, ibu saya sebagai fitrah seorang muslimah, kenapa kamu berani berbuka? Orang lain masih puasa. Dipikir, ya juga. Apa alasannya? Mengikuti Saudiah. Lalu kalau kita katakan kepada orang awam mengikuti Saudiah, mereka akan berkata, emang Saudiah apa negeri kamu? Dan apakah ada hadis Nabi berbuka dengan negeri Saudiah padahal kamu di Indonesia? Tidak ada. Akhirnya, Alhamdulillah setelah diaman, kita mengetahui bahwa perkara itu perkara yang tidak benar. Dan tidak ada dalilnya. Maka dari permasalahan hadis ini, mengikuti sunnah adalah kita mengikuti negeri kita. Maka faidahnya banyak sekali. Dengan kita berpuasa mengikuti pemerintah kita. Kita berbuka mengikuti pemerintah kita. Dan kita menyembelih sembelihan mengikuti pemerintah kita. Meskipun pernah terjadi di Saudi hari ini itu misalnya besok Idul Adha. Dan di Indonesia besoknya. Pernah terjadi? Maka ya sudah sembelihan mengikuti negeri kita. Sholat id mengikuti negeri kita, tidak berdalil ikut Saudi. Kenapa? Karena negara Saudi yang melaksanakan haji dan umroh. Di sana dilaksanakan haji di Indonesia tidak melihat hilal. Alhasil, ucapan Nabi cukup menjadi dalil. Wattaudhauna yawma yudhahuna nas. Maka laksanakanlah idul adha sembelihan dengan kaum muslimin. Maka faedah dari hadis ini banyak sekali. Pertama, kita mengikutinya, mengikuti sunnah Nabi. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi dan mengikuti sunnah Nabi, mendekati kepada sunnah dan mengikuti sunnah, akan dicintai oleh Allah. Seperti ucapan Allah, In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum bahkan. Maka di dalam ayat ini disebutkan jika kamu mengikuti sunnahku, maka kamu ingin dicintai oleh Allah, ikutilah sunnahku. Dan kamu akan dicintai oleh Allah akibatnya. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, dengan kita mengikuti MUI pemerintah kita, berarti kita telah masuk kepada ayat yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa, ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan taat kepada pemerintah kalian yang menjadikan ketentuan-ketentuan yang perkaranya berhubungan dengan kebaikan dunia dan akhirat. Apa? Penentuan bulan Ramadan masuk besok. Penentuan bulan Syawal masuk besok, berarti Id besok. Penentuan hari Id besok. Itu mengikuti pemerintah, maka mengikuti ayat tadi. Dan ini ayat ini lafadznya amr, yufidul wujub. Ati Allah, taatilah Allah. Dengan kalian mentaati Allah seakan-akan wa wa'ati'ur rasul dengan wau atifah. Berarti kalian mengikuti rasul. Wa ulil amri minkum. Maka wau di sini memberikan makna wau atifah di lugatil arabiyah bermakna al-jama'. Maknanya mentaati Allah berarti mentaati rasul dan berarti juga harus mentaati pemerintah. Sehingga tidak menyelisihi pemerintah. Faedah yang ketiga, ijtima fil muslimin. Merapatkan dari sof kaum muslimin dan mencegah perpecahan. Ini juga poin. Tidak setelah itu yang tadi kelompok ormas beda dengan pemerintah ataupun kepala pondok pesantren menginformasikan kita ikut Saudi. Jangan ikut pemerintah kita. Akhirnya terjadi clash di antara kaum muslimin. Maka dari orang-orang pemerintahan terutama melihat, wih, pondok ini kok menyelisihi kita. Coba dikirim orang-orang menanyakan kepadanya. Ditanyakan kepada ustadznya, ustadz kenapa hari ini sekarang kan MUI mengumumkan besok. Kita lebih percaya kepada Saudi. Ditanya lagi, emang Saudi kenapa? Ya Saudiah lebih bla bla bla bla bla. Akhirnya terkesankan bahwa pondok ini, wah ini mungkin bisa tercap Wahabi. Kayak orang awam makna Wahabi pengikut Saudi secara mutlak. Gembong Saudi. Dai-dai yang mendapat rial-rial Saudi misalnya itu yang pertama. Dan yang kedua, wah ini membangkang pemerintah. Bisa dijadikan pondok ini pondok yang ada sedikit radikal ada sedikit fundamentalis, ada sedikit berbau teroris. Kenapa? Menyelisih pemerintah. Dan tadi pas ditanya, e, kenapa alasannya Ustadz? Kenapa MUI memangnya gimana? E, pemerintah Saudi lebih baik, bla bla bla bla. Ah, mulai mengecilkan pemerintah kita. Akhirnya seperti itu. Dan itu tidak baik. Membuat fitnah kepada dakwah. Maka kita tidak ingin dakwah ahlu sunnah dicap khawarij. Dikarenakan ini. Tidak, tidak kita ingin dakwah kita dicap oleh pemerintah, menyelisihi pemerintah. Padahal juga tidak ada dalilnya. Kalau ada, dulu Nabi misalnya mengucapkan, kembalilah kalian dengan melihat hilal Madinah, baru kita mengikuti. Ini ada dalilnya. Namun di sini mana dalilnya? Bahkan dalilnya jika dirujuk, dirujuk, dirujuk, emang tidak percaya dengan MUI, e, eh, tidak kelompok Saudiah lebih ihtimam. Berarti mentasgir, merendahkan pemerintah Indonesia yang diragukan seakan-akan tidak peduli dengan permasalahan melihat hilal. Maka ini perkara yang menyelisihi, ini perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, dari keutamaan kita mengikuti hadis tadi, maka yang keempat, dengan kita mengikuti anjuran pemerintah di mana MUI mengatakan hari ini belum terlihat hilal, besok jangan dulu puasa, sempurnakan Sa'ban 30 hari, oke. Okay. Oh, malam ini pun tidak terlihat hilal bulan Syawal, sempurnakan puasa 30 hari. Meskipun di Saudi besok Id dan sudah merayakan, terserah. Oh, besok hari Idul Adha. Oh, di Saudi sudah melaksanakan Idul Adha kemarin. Ya, pemerintah kita belum. Ikuti dengan mengikuti pemerintah dengan niat mengikuti mereka saja selama mereka tidak memerintahkan kepada menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan bisa masuk kepada surga. Itu cukup. Mana pendalilannya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Umamah Al-Bahili. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Yang mana di dalam hadis ini disebutkan sumu sahrokum ataupun panjangnya hadis ini khutbatil hajah atau khutbatil wada di hari terakhir Nabi melaksanakan haji dan mengumpulkan seluruh kaum muslimin kemudian Nabi berpidato dan mengatakan ya ayuhan nas ittaqu rabbakum ini pesan Nabi wahai manusia taatlah kepada Allah Wasumu sahrokum Dan puasalah bulan Ramadan kalian. Wasalu khamsakum. Dan sholatlah lima waktu kalian. Wa'adu zakata amwalikum. Dan bayarlah zakat jika telah mencapai nisab dan haul satu tahun, bayar zakatnya. Dan perintah terakhir, Wa uza amrikum. Ini poin pendalilannya. Dan taatilah dari pemimpin-pemimpin kalian. Maka di saat diumumkan oleh MUI besok masih puasa, ya sudah besok puasa. Atau besok id, ya sudah besok id. Meskipun Saudiah besoknya lagi misalnya. Terserah. Maka wa'ati uda amrikum, taatilah pemimpin kalian secara tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, dalam penetapan masuknya bulan Ramadan, justru ini malah mengikuti Sunnah. Karena tadi Nabi mengatakan, puasalah bersama kaum muslimin di negeri kalian, dan berbukalah dengan kaum muslimin di negeri kalian. Maka mengikuti pemerintah kita dalam perkara ini, perkara ibadah. Sehingga kita mengikuti kapan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan dengan masuknya ibadah. Apa jawabannya kata Nabi? Setelah diperintahkan, wahai manusia, taatlah kepada Rob kalian. Bayarlah zakat-zakat kalian. Salatlah lima waktu kalian. Dan puasalah bulan Ramadan kalian. Dan taatilah pemerintah kalian selama mengajak kepada ketaatan. Apa di ujungnya? Watadkhuluna jannata rabbikum. Kalian akan masuk surga yang dipersiapkan oleh Rob kalian. Maka ayat eh, hadis yang agung ini hadis yang hasan. Di sanadnya dari Muhammad ibnu Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Muhammad ibnu Amr dia ibnu Alqamah Saduk Hasanul Hadis dari Abi Salamah dari Abi Hurairah. Hadis ini hadis yang hasan dan telah dihasankan Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i Muhaddid dan juga Syekh Al-Albani Muhaddid maka hadis ini sahih. Hadis ini menjadi pendalilan bagi kita mengikuti pemerintah dalam masuknya bulan puasa, keluarnya bulan puasa yakni masuk hari Id dan juga masuk hari Idul Adha adalah penyebab masuk surga. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita bagi mereka orang-orang yang kelompok ormas ataupun ketua pondok pesantren ataupun yang mempunyai pengikut kemudian menyelisihi pemerintah dengan dalih mengikuti pemerintah Saudi ataupun Yaman atau negara yang lain yang Arab katanya, maka butuh ditinjau hadis-hadis yang kami sebutkan tadi. Terutama, maaf, eh, Pak, kenapa lebarannya hari ini? Ya kita ikut Saudi ya, Taib. Masuk surga, ikut Saudi atau masuk negeri atau ikut negeri kita masuk surga. Eh, pokoknya kita semua ibadah, misalnya. Kita katakan alhamdulillah. Mengikuti pemerintah MUI bukan besok lebaran tetapi besoknya justru masuk surga. Sampaikan hadis ini. Waati ati uda amrikum tadkhulunal jannah. Sekarang Bapak memfatwakan lebaran besok padahal pemerintah kita besoknya dikarenakan mengikuti Saudiah yang Bapak mungkin mengatakan pemerintah Saudiah mereka Arab. Kalau Arab bagaimana? Hidungnya panjang apa melihat hilalnya lebih tepat misalnya? Tidak. Alhasil apa bedanya? Apa masalahnya? Tidak ada dalil. Maka dengan kita mengikuti MUI malah kita masuk kepada surga dengan hadis tadi. Maka Bapak mengikuti pemerintah Saudi dan menyelisihi manusia yang di sekitar orang-orang di saat lewat kaget takbiran. Bapak yakin itu ingin masuk surga kan? Iya. Melaksanakan yang seperti itu ingin masuk surga kan? Iya. Nah kita pun sama. Mengikuti pemerintah tidak komplain dengan masyarakat sekeliling sama-sama melaksanakan id bersama. Ada yang dari masyarakat sholat dengan kita, kita pun sholat dengan mereka. Dalam keadaan penuh kebahagiaan seluruh kaum muslimin dalam satu sof. Tidak ada perselisihan. Dari segi dunia kita mendapat kenikmatan. Dan dari segi akhirat kita akan masuk surga kalau mengikuti pemerintah. Tidak seperti Bapak. Menyelisihi masyarakat. Dicap sebagai radikal. Karena dari Pak Kades melaporkan ke Kapolsek, Kapolsek pun memeriksa, iya kok buka id sendiri? Ditanya kenapa ikut Saudi? Memang ya? ada dalil pokoknya Saudi ya, lebih baik dari MUI. Wah, ini berbahaya. Akhirnya di dunia mendapat pandangan buruk dan di hari akhirah tidak masuk kepada hadis tadi. Tidak mengikuti pemerintah sehingga tidak masuk kepada tadi hadis Barang siapa yang mengikuti pemerintah akan masuk pada surga, maka wallahu a'lam. Kesimpulannya, seperti disebutkan sebagian ulama, dari kebid'ahan di hari Ramadan dengan mengikuti masuknya Ramadan ataupun keluarnya Ramadan masuknya Id melihat kepada negeri orang lain. Di mana negeri Arab terutama makna orang lain di sini negeri Saudiah misalnya. Maka ini termasuk dari kebid'ahan, maka perlu diperhatikan di sini mungkin dari rekaman saya ini ada yang mencak-mencak dan ngamuk-ngamuk, maka ini pun dari fatwa ulama dan di sini masalahnya tidak usah ngamuk-ngamuk, kembali kepada dalil. Jika kalian ngamuk-ngamuk mengatakan kita ini telah melaksanakan bid'ah, ya kita hanya nanya saja. Allah berfirman, "Hatu burhanakum inkung sadikin." Mana dalil kalian? Ikut su'udiyah, mana dalilnya? Apakah ada dalil dari Nabi semua hilal harus mengikuti belum ada negeri Saudiah, yakni Madinah ataupun Makkah. Tidak ada. Lalu mana dalil kalian? Kalau kita mengikuti negara kita, hadis tadi. Hadis Abu Hurairah dan Aisyah dan telah kami takrib. Derajatnya sahih goiri. Maka mau apa lagi? Maka mohon maaf kepada mereka yang mungkin tersinggung atau tersungging. Kita membicarakan masalah agama tidak bertaklid kepada siapapun. Maka ada sebagian ulama juga yang mengatakan bahwa dari kebid'ahan mengikuti masuknya puasa ataupun keluarnya puasa dengan id dengan mengikuti negara lain. Dan ini kita sepakati. Karena apa? Bid'ah itu tidak ada dalilnya. Mereka tidak mempunyai dalil dan yang kebalikannya justru ada dalilnya dari hadis Aisyah. Maka dengan ini kita tutup pelajaran kita Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan dan malam ini kita telah menyelesaikan kitab yang ada di hadapan kalian dan seperti biasa jika kita selesai dari kitab saya memberikan ijazah karena kitab itu saya yang menulis dan saya yang mengajar sekarang saya memberikan ijazah ijazah dibolehkan diizinkan dari murid-murid kami untuk mengajar kitab tersebut saya berikan ijazah kepada ikhwah yang hadir di sini pertama kepada Abu Qatadah dari Riau kemudian kepada Hamam dari Riau Pekanbaru dan kepada dari Umur siapa? Aiman dari Jambi. ya Jambi kan? Kemudian dari Maura dari Jambi juga dan kemudian dari Batam Profit Abuman Abu Fulan. Dan demikian juga Hudaifah dan Abdurrahman dan Muhammad dan kepada pengurus-pengurus yang kebetulan hadir di sini juga Abu Yazid, Pak Juwono yang lebih tua lupa Pak Juwono dahulu, kemudian Abu Ihsan dari Damasraya, Abu Yazid dari Damasraya dan Abu Bahrum dari Damasraya dan orang Batam Abu Rafiq maka di sini kami berikan ijazah untuk boleh mengajarkan kitab kami. Dan kitab kami ini Alhamdulillah sudah kami pelajari dan semuanya ada di Youtube. Dan kami jadikan playlist dari perbab ada. Bab sifat puasa ada. Bab yang terakhir ini bab ke-16 pun ada. Maka dengan ini kita cukupkan kajian kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك